bentuk-bentuk kebaktian yang kita sebutkan tadi ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian salah satu penyebab seorang masuk surga adalah dia tetap menyambung tali silaturahim dengan karib kerabatnya. Nah, ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita, karib kerabat, keluarga. Jangan sekali-kali kita putus memutuskan tali silaturahim dengan mereka. Namun kita tetap menyambungnya Nabi telah mengatakan, "La yadkhulul jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali satu rahim dengan keluarganya. Dengan karib kerabatnya. Ya, salah satu penghalang masuk surga adalah memutuskan tali silaturahim. Lalu bagaimana jika karib kerabat kita itu yang memutuskan tali, tali silaturahim dengan kita? Yaitu kita tetap menyambungnya. Karena menyambung tali silaturahim itu bukanlah ketika kita diberi, ya, bukanlah ketika dia berbuat baik kepada kita, namun kita menyambungnya ketika dia memutuskan tali silaturahim itu dengan kita. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian di antara sebab seseorang itu masuk ke dalam sorga adalah Ilmu, ikhwani fiddin. Ilmu adalah adalah salah satu sebab seseorang itu masuk ke dalam sorga dan ilmu merupakan jalan jalan pintas untuk menuju sorga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan kepadanya al-fiqhu fiddin Salah satu eh, kita katakan sebab seorang masuk sorga adalah ilmu. Dan sorga diraih dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan man aradal akhirah fa man arada dunia fa bil ilm. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin kebaikan dunia, hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang ingin kebaikan akhirat, maka juga hendaklah dia berilmu. Ya. Dengan ilmu kita bisa meraih surga, ikhwani fiddin azanial wa iyyakum jami'an. Dan majelis ilmu Rasulullah ibaratkan seperti taman-taman sorga Yang mana apabila seorang lewat melewati majelis ilmu hendaklah dia singgah. Nabi mengatakan Wa idza marartum idza marartum bi riyadin bi raudin min riyadil jannati farta'u. Jika kamu lewat di salah satu taman dari taman-taman sorga maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apa itu taman sorga ya Rasulullah? Apa ada taman sorga di dunia? Ada. Apa itu? Nabi mengatakan halaqatul halaqatul hilaqud dzikr, yaitu halaqah halaqah ilmu halakoh-halakoh ilmu. Karena dengan ilmu ini kita mengetahui apa-apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu apa-apa saja yang dimurkainya. Dan dengan itu kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala ikhwani fiddin. Allah wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu ya kita katakan cara untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala atau jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala adalah ber ilmu, yaitu berilmu ikhwani fiddin. Dan salah satu juga di antara kunci untuk meraih sorga Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah salah satu sebab masuk sorga. Nabi mengatakan, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan." Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan Rasulullah juga mengatakan an aktsari mayudkhilun nasal jannah. Tentang perkara, Nabi pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga Nabi mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Dan ketika ditanya apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, Nabi menjawab al-famu wal farj. Kata-katanya, menyakitkan orang lain kerjanya menggibahi orang lain memfitnah orang lain berdusta atas orang lain mencaci maki orang lain si fulan dan si fulan bahkan memfonis kafir ataupun menjatuhkan fonis kepada saudaranya dan ini akan dipikulnya nanti dosa-dosa ini pada hari kiamat dan itu akan menyebabkan dia terlempar masuk ke dalam neraka ya pangkalnya apa akhlak yang buruk nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an maka dari itu ikhwan fillah akhlak yang buruk itu Nabi identikan yang pertama kali adalah dengan kata-kata dengan ucapan lisan Nabi mengatakan inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yaumil qiyamah orang yang paling aku benci dan paling jauh majlisnya dariku pada hari kiamat dan yang paling buruk akhlaknya adalah at-tartarun al-mutasyaddiqun al-mutafaihikun yaitu orang yang tartarun orang yang banyak bicara panjang lisannya berbicara yang tidak bermanfaat al-mutafaihikun dan orang yang sok tahu dan al mutasyaddiqun dan orang yang sombong dalam berbicara, angkuh dalam berbicara. Nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah ini merupakan perkara yang harus kita hindari yaitu apa? Akhlak yang buruk. Dan salah satu contoh akhlak yang buruk adalah lisan yang tak terkendali. Nabi mengatakan kepada Muas, "Ya Muas, maukah kamu aku tunjukkan ya kunci dari semua itu?" Nabi memegang lisannya dan mengatakan kuffa alaika hada. Jaga ini, jaga lisan. Kalau ingin menjaga akhlak, kalau ingin mendapatkan akhlak yang mulia, maka jaga lisan. Kuncinya itu. Itu yang pertama. Kuffa alaika hada kata Rasulullah. Jaga ini. Muaz bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami dihukum disiksa karena perbuatan lisan kami?" Nabi mengatakan, "Takilat ka ummuka ya Muaz." Malang ibumu karena kehilanganmu hai Muaz. Bukankah manusia tersungkur pada wajahnya ke dalam api neraka melainkan akibat dari perbuatan lisan mereka? Maka dari itu khonifuddin, ampunan itu akan turun apabila kita menjaga lisan. Nabi mengatakan inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Sesungguhnya di antara sebab-sebab turunnya ampunan adalah apa? Menyebarkan salam. Dan Husnul kalam, kata-kata yang baik. Jadi kalau kita berbicara maka bicaralah yang baik. Ya, bicara kita itu ghanimah. Ya, uh, kita katakan bicara kita itu hikmah. Dan apabila kita diam maka diam kita itu ghanimah. Ya. Jadi bermanfaat. Ya, ketika berbicara. Dan kalau kita masih meragukan apakah ini bermanfaat atau tidak, maka asalnya adalah asumtu diam. Nabi mengatakan man somata najah. Demikian eh, barang siapa yang diam maka dia selamat. Maka dari itu para ulama mengatakan kalau seseorang ragu ketika dia akan berbicara apakah ini manfaat atau tidak manfaat, maka yang dipilihnya adalah diam. Sampai jelas baginya ini bermanfaat baru dia ucapkan. Karena setiap kata-kata yang kita lontarkan itu akan ditulis, dicatat oleh malaikat pencatat. Ya. Dan amalan yang paling banyak dicatat itu amalan lisan ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau ingin masuk surga, ingin meraih surga, perbaikilah akhlak kita. Ya, perbaikilah akhlak kita. Kemarin ya ah, ah, ya kemarin kita jelaskan tentang bahwa seorang mukmin itu harus sukses dalam hablum minallahnya dan juga harus sukses di dalam hablun minannasnya. Enggak cukup seorang itu sukses hablun minallah tapi berantakan hablun minannas. Enggak ada jaminan Sukses hablum minan nas, berantakan hablum minallah, ini juga nggak dapat jaminan. Yang dapat jaminan sukses hablum minan nas dan juga afwan, sukses di dalam hablum minallah dan juga sukses di dalam hablun minan minan nas. Di sana ada orang yang sukses hablum minallahnya. Salatnya bagus. Puasanya juga bagus. Zakatnya oke. Okay hajinya sempurna, mabrur, insya Allah. Sodakohnya lancar, zikir-zikirnya rutin, sholat malamnya hampir nggak pernah tinggal, sholat puasa eh, puasa-puasa sunatnya juga dipelihara. Menuntut ilmunya rajin. Hablum minallahnya oke.